Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Uh, Buya yang kami muliakan, uh, eh, seperti yang telah Buya terangkan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan di tempat di mana kita berhari berlebaran atau Idul Fitri. Uh, bagaimana Buya kalau kita di sekarang kita, saya, saya tinggal di kampung istri sedangkan di kampung kelahiran saya itu saya punya kerabat yang miskin bu ya bagaimana kalau zakat fitrah nah, miskin keluarga diberikan kepada kerabat yang miskin tadi sedangkan uh, kampung kami dengan kampung istri itu beda kecamatan sama-sama Cirebon sah nggak itu bu ya mohon penjelasannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika kita mengeluarkan zakat ini dibahas oleh para ulama bab menakus zakat memindah zakat dari tempatnya kalau zakat harta dikeluarkan di tempat harta tersebut berada. Kalau zakat fitrah zakat manusia dikeluarkan di mana manusia itu berada. Kemudian bagaimana hukum memindah zakat? Hampir ulama bersepakat bahwa saya memindah zakat tidak diperkenankan kecuali satu untuk orang yang lebih membutuhkannya. Di tempat kita ada orang fakir. Kemudian di sana ada lebih fakir lagi. Sudah fakir kerabat. Jadi boleh dipindah ke tempat lain. Yang nggak boleh itu hanya karena ketidakadilannya hati. Karena lagi senang sama orang di sana ngasih ke sana nggak boleh. Muhabah Dilarang kalau kita pindah zakat karena ada kecenderungan hati karena saya senang. Tidak ada pertimbangan tentang hakikat kebutuhan mereka. Jika di sini ada orang sangat butuh, di sana hanya sekedar butuh, sangat tidak diperkenankan dipindah. Karena tujuannya adalah untuk untuk diberikan kepada yang berhak, bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur. Jangan sampai hawa nafsu masuk di dalam urusan kita ini. Yang goda Kepakar ah, pertama karena kekerabatan tadi. Sama-sama fakir di sana ada ada kekerabatan. Yang kedua karena hajat, karena kepentingan. Jadi tadi fakir fakir sama. Tapi di sana ada kerabat, kerabat adalah hak yang harus penuhi. Sehingga kalau kita memberikan sedekah uh, zakat kepada kerabat kita yang fakir, maka di situ adalah termasuk silah. Ada silaturahminya dan ada sedekahnya, ada zakatnya. Yang kedua adalah pertimbangannya karena di sana sangat membutuhkannya. Di kampung kita mewajar-wajar orang fakir, fakir seperti biasa. Kalaupun dia mendesak masuk rumah sakit, nanti saya masih bisa nolong, antara dengan mobil saya dan seterusnya misalnya. Jadi masih mungkin untuk dipindah. Tapi yang di sana itu, waduh sudah jauh dari perkampungan, jauh dari kota. Aduh, orang yang begini sering banyak kena penyakit. Kita arahkan ke sana boleh. Memindah zakat harus ada sebabnya. Karena kerabat di sana Kemudian kerabat sama-sama fakir, dia ada unsur kekerabatan. Sebab zakat itu diberikan kepada kerabat, dihimbau untuk didahulukan kerabat kita. Asalkan bukan kerabat yang wajib kita beri nafkah. Kalau kerabat yang kita beri nafkah, maka tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau kerabat orang lain, dia bibi kita yang fakir, yang hidup sendiri di sana, maka perlu didahulukan. Sebab kalau kita yang kaya tidak memberikan kepada bibi kita, orang pun tidak peduli kepada bibi kita. Sebab orang pada berkata bahwasanya itu adalah bibinya orang kaya. Makanya memberikan zakat kepada orang kerabat dekat ini lebih diutamakan. Coba bayangkan ibu punya tetangga bibi yang melarat. Anda kaya raya, sementara zakat ibu yang buram ke tempat lain. Siapa yang bantu tetangga yang bibi Anda? Gak akan ada yang membantu karena apa? Oh, bibinya orang kaya. Dipikir sudah mendapatkan, tak tanya apa kita tidak pernah memberi kepadanya. Sebab kekerabatan kita itu menghalangi orang untuk membantu. Sebab bibinya orang kaya masa nggak punya? Kan begitu. Masa bibinya orang kaya nggak punya? Ini. Makanya memperhatikan bibi kerabat itu adalah lebih penting dalam hal ini. Makanya tarjihnya, boleh kita memindah zakat kalau memang itu adalah ada kekerabatan. Tentunya dengan syarat-syarat tadi fakir, miskin dan seterusnya. Yang kedua adalah dia lebih membutuhkannya. Ini fakir, sana fakir, plus sakit. Boleh kita pindah ke sana untuk pertimbangan ini. Yang tidak boleh adalah muhabah hanya karena wah saya senang orang sana sering nyanjung saya, sering senang cium tangan sama saya. Ayo ah, ya udah, ya udah. padahal di tempat tetangga kita ada orang fakir. Kita bawa ke sana hanya karena kita dicium tangan kita ini sudah problem itu. Baik seperti itu masalah naklus zakah. Dan yang memperkenalkan dari madhab kita banyak seperti Imam Stukhori dan sebagainya. Banyak ulama-ulama madhab yang memperkenalkan tapi tetap dengan syarat-syarat seperti itu.